Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah para jamaah pengajian khusus muslimah yang ada di Pokong Raya ataupun kajian rutin muslimah yang ada di Pokong Raya dan juga sahabat muslim para pendengar setia radio muslim dimanapun anda berada rahimakumullah Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi salihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita maka kita bisa menyempurnakan, menyelesaikan dengan baik berbagai macam amalan-amalan soleh. Hingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berjumpa kembali untuk mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan penjelasan dari para ulama rahimahumullahu taala tentang komentar-komentar mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan kita di dunia yang hanya sebentar ini guna menghadap kepada Allah Rabbul Jalali wal Karam. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membacakan tafsir dari surat Al-Buruj insyaallah taala dari ayat ke-1 sampai ayat ke-10 Bi'idhanillah Namun sebelum kita membacanya Membaca tafsirnya kita terlebih dahulu akan baca ayatnya Yaitu 1 sampai dengan ke 10 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Kembali pada surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan sebagian dari makhluknya yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gugusan bintang-bintang yang di dalam ilmu falak kontemporer dikatakan bahasanya gugusan bintang ada 12 ya mulai Aries, <clears throat> Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius dan Pisces. Ini menurut ilmu pengetahuan uh, para ahli falak kontemporer. Namun ala kulli hal menurut penjelasan sebagian mufassir bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan menggunakan kelompok-kelompok bintang yang jumlahnya sangat banyak. Di mana di langit itu ada bintang, bintang yang mereka berkelompok-kelompok. Nah, inilah yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bersumpah. Dalam pandangan sebagian para mufassir dan ilmu falak Islami bahwa gugus bintang yang jumlahnya 12 itu terbagi menjadi empat bagian. Tiga gugus yang pertama itu ada pada musim semi. Di masa musim semi adalah musim yang sangat indah yang seakan-akan bumi menggunakan pakaian yang baru. Yang kedua adalah tiga yang kedua tiga, eh, tiga gugus bintang yang kedua adalah pada musim panas. Kemudian tiga gugus bintang yang ketiga adalah ada pada musim gugur. Dan tiga gugus bintang yang keempat adalah ada pada musim dingin. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersumpah dengan menggunakan uh, sebagian dari makhluk-makhluknya yang sangat agung. Adapun bagi manusia, bagi hamba tidaklah ber, diperkenankan ya bersumpah dengan menggunakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seorang hamba adalah dia ketika bersumpah dengan menggunakan nama Allah ataupun dengan menggunakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini diantaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau kalau tidak maka lebih baik dia diam. Jadi tidak diperkenankan bersumpah dengan menggunakan nama makhluk betapapun tinggi dan besar kedudukan mereka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Kemudian di dalam uh, redaksi yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Al Imam Al Albani rahimahullah taala di dalam uh, sahihah beliau Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama selain nama Allah, maka sungguh dia telah melakukan satu kekufuran ataupun dirinya telah melakukan satu bentuk kesyirikan. Ya dan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil maut dan kemudian sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah al yaum al maut yaitu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini yaitu yaumul qiyamah ya yaumul qiyamah di mana hari kiamat adalah jelas hari yang besar hari dibinasakannya seluruh manusia dan jin, hari berhentinya aktivitas dunia ini hanya sampai di situ dan hari di mana perpindahan dari satu masa kepada masa yang lain, satu zaman kepada zaman yang lain. Wasyahidi wa masyhud dan Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah dengan syahid yaitu sesuatu yang bersaksi dan sesuatu yang dipersaksikan. Dalam hal ini para ulama memiliki pendapat yang banyak. Namun kata Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah taala bisa disimpulkan bahwa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan segala sesuatu yang menjadi saksi dan segala sesuatu yang dipersaksikan. Nah, sesuatu yang dipersaksikan di antaranya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus beliau juga menjadi saksi. Beliau akan menjadi saksi bagi umatnya akan menjadi saksi bagi umatnya sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nisa yang pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada salah seorang sahabatnya saya ingat saya adalah Ibnu Mas'ud agar membacakan ayat tersebut di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahasanya Rasulullah akan menjadi saksi terhadap umatnya dan umatnya akan menjadi saksi terhadap umat yang lain. Maka kemudian Rasulullah mengatakan yakfi yakfi cukup cukup dan ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu e, memalingkan wajahnya menghadap kepada Rasulullah didapati Rasulullah sudah menangis ketika itu. Demikian juga anggota tubuh kita. Ya anggota tubuh kita nanti dia yaumil kiamah akan menjadi saksi apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Mulut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang akan berkata ketika itu, yang akan menjadi saksi ketika itu adalah tubuh kita, tangan kita, kaki kita dan yang lainnya. Ya ala kulli hal segala sesuatu yang akan menjadi saksi dan telah di, dan dipersaksikan maka ini dijadikan sebagai sumpah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud. Ini makna terleknya dibinasakanlah, dibunuhlah ashabul ukhdud. Nah, siapa ashabul ukhdud? Itu mereka orang-orang kafir pada masa dahulu sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mereka mentaati raja kafirnya ataupun orang-orang kafir ini dipimpin oleh seorang raja yang zalim seorang raja yang kafir yang dirinya mengaku menjadi sesembahan mengaku dirinya menjadi sesembahan. Nah, tatkala terjadi satu peristiwa sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir hadisnya sangat-sangat panjang yaitu ketika beliau juga menafsirkan ayat ini kisah ringkasnya kurang lebih bahwa sang raja ini memiliki beberapa tukang sihir. Dan ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang kafir tentulah yang menjadi penasihatnya, menjadi teman dekatnya adalah orang-orang yang juga kafir. Dan tukang sihir adalah orang yang kafir. Nah, tukang sihir ini mengadukan kepada sang raja tersebut bahasanya umurnya sudah tua. Dan dirinya sangat ingin mengkader seorang pemuda yang jenius agar melanjutkan profesinya sebagai ahli sihir. Maka kemudian dicarilah ke segenap penjuru negeri dan ketemulah dengan salah seorang pemuda yang dianggap akan mampu menggantikan posisi tukang sihir ini. Nah, kemudian mulailah dia belajar. Mulailah dia belajar. Nah di tengah-tengah dia berangkat ke pada ke kerajaan yaitu untuk belajar kepada tukang sihir ini di tengah jalan bertemulah dengan salah seorang yang alim ya dengan salah seorang yang alim maka dia pun kemudian belajar pula kepada salah seorang alim ini nah berlangsunglah hal itu namun lama-lama ketahuan karena didapati si anak muda ini terlambat ketika datang menghadap ke tukang sihir. Demikian juga ketika pulang ke rumahnya dia pun terlambat. Maka akhirnya si orang alim tadi eh, memberikan solusi kepada pemuda tadi. Wahai pemuda ketika engkau terlambat sampai ke tukang sihir, katakanlah ya ada urusan yang menghambatnya di rumahnya. Dan ketika engkau sampai rumah dan terlambat maka katakanlah ya urus ada urusan dengan tukang sihir di kerajaan. Alkisah ada salah seorang pembantu raja ya dalam hal ini entah mungkin menteri atau yang eh, yang sepadan dengan menteri memiliki sakit yang sudah menaun, yaitu sakit buta. Dan sudah dicarikan obatnya kemana-mana, tidak ketemu juga. Ya, tidak ketemu juga. Nah kemudian sampailah berita kepada dirinya tentang ada seorang pemuda yang hebat. Ya, seorang pemuda yang hebat. Yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah berita ini tersebar karena suatu ketika Sang pemuda yang belajar ilmu sihir tadi Hendak melewati satu jalan Di sana ada binatang raksasa ya, Binatang raksasa yang menghadang Di tengah jalan Sehingga manusia pun tidak bisa lewat jalan tersebut Nah pada saat itu sang pemuda tadi mengatakan Wahai Allah Hari ini saya akan mengetahui Ilmu tukang sihirkah yang lebih utama ataukah ilmu dari orang alim itu? Ya Allah seandainya ilmu yang utama itu adalah ilmu yang dimiliki oleh orang alim, maka bunuhlah binatang raksasa ini. Dan kemudian dirinya pun mengambil sebutir batu dan dilemparlah tepat mengenai uh, binatang tadi dan kemudian matilah binatang tadi. Ya matilah binatang tadi. Dan kemudian manusia pun bisa lewat jalan tersebut dengan selamat. Dan kemudian hal ini disampaikan kepada gurunya, yaitu kepada orang alim tadi. Dan gurunya mengatakan, "Wahai anak muda, saat ini engkau sudah lebih hebat dari saya, ya. Engkau sudah melebihi kehebatannya dari saya. Engkau lebih alim daripada saya. Engkau lebih bertakwa kepada Allah ketimbang saya. Dan ingat, kamu pasti akan mendapatkan ujian. Dan ketika kamu nanti mendapatkan ujian, jangan bilang bahwa engkau belajar kepada saya. Nah, kemudian berita tentang kehebatan pemuda ini pun sampai kepada teman raja. Dan dirinya pun kemudian mengundangnya untuk mengobati teman raja tadi. Dia bilang, obatilah saya. Nanti kalau engkau bisa menyembuhkan saya, apapun yang engkau ingin pinta, akan aku berikan harta benda dan semacamnya. Maka pemuda tadi mengatakan sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan satu penyakit pun. Namun yang mampu menyembuhkan penyakit adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, saya akan doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkanmu. Maka dia pun kemudian, ya saya berjanji akan beriman dan uh, kemudian pemuda tadi pun memohon kepada Allah untuk kesembuhannya dan dia pun sembuh. Nah maka kemudian dia pun lapor kepada sang raja, wah raja saat ini saya sudah bisa melihat kembali. Maka raja pun tanya, siapa yang mengobati dirimu? Ada salah seorang pemuda yang hebat yang dia memerintahkan kepada saya agar saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja mengatakan, "Kamu beriman kepada selain saya. Ada Tuhan selain saya yang bisa menyembuhkan penyakit." Padahal dia jelas tidak bisa menyembuhkan. Maka akhirnya dia pun terus disiksa agar kembali lagi kepada agama sang raja yang kafir tadi. Namun dia tidak mau dan akhirnya disebutlah nama si pemuda tadi dan kemudian si pemuda tadi pun dipanggil ke istana. Sesampai di sana maka dia ditanya, "Benarkah Anda yang telah bisa menyembuhkan uh, rekan saya?" Dia mengatakan, "Tidak, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala." Nah, mulai saat itulah kemudian sang sang raja merasa tersaingi dan ingin membinasakan pemuda tadi. Maka kemudian sang raja tadi mengambil ataupun memerintahkan kepada sepasukan untuk membawa pemuda ini ke atas bukit dan agar nanti setelah sampai di puncak bukit menginterogasi si pemuda ini agar kembali kepada agama sang raja tadi itu agama kekufuran. Maka betul dia pun diajak ke bukit. Nah, ketika sudah sampai di atas bukit maka terjadilah gempa yang hebat. Berguncanglah bukit yang dinaiki tersebut, gunung yang dinaiki itu kemudian gempa besar. Dan rontoklah, jatuhlah semua pasukan raja. Maka si pemuda ini pun kembali kepada sang raja dan ditanya, "Mana sahabat-sahabatmu?" Semua mereka telah meninggal oleh raja. Maka sang raja memanggil pasukan yang kedua untuk membawa pemuda ini ke tengah lautan, sama yang diperintahkan agar si pemuda ini kembali kepada agama kekufuran. Nah, demikian juga ketika sudah sampai di tengah lautan, terjadilah ombak yang sangat besar dan melalap seluruh pasukannya kecuali dirinya. Dia pun kemudian kembali menghadap sang raja. Ditanya lagi mana sahabat-sahabatmu? Semua mereka tenggelam wahai sang raja. Kemudian pemuda ini mengatakan wahai sang raja, kalaulah Anda memang ingin-ingin uh, membunuh saya, maka turutilah permintaan saya. Baik, saya akan turuti apa yang menjadi permintaanmu. Yang pertama, undanglah seluruh rakyatmu untuk menyaksikan eksekusimu terhadap diriku ya pembunuhanmu terhadap diriku baik akan saya undang seluruh umat manusia seluruh rakyatku akan aku undang yang kedua ambillah panah yang ada di busurku ini untuk membunuhku jangan dengan menggunakan panah yang lainnya yang ketiga pada saat engkau melepaskan anak panah Yang hendak kugunakan untuk membunuh diriku Maka ucapkanlah Bismillahi Rabbil Hulam Dengan menyebut nama Allah Rabbnya si Hulam ini Nah kalau engkau melaksanakan tiga permintaanku Niscaya engkau akan bisa membunuh diriku Maka itu pun kemudian dilaksanakan oleh sang raja dia pun lakukan seluruh permintaannya sampai pun dia mengatakan Bismillahi Bismillahirrabbilgulam dan tepat mengenai pelipisnya dan matilah pemuda tadi. Namun apa dampaknya? Seluruh umat sang raja tadi berbalik menjadi beriman kepada Robnya Gulam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja tersinggung. Kenapa kalian semuanya beriman kepada Robnya gulam sementara aku belum mengizinkan. Kembalilah kepada agama kalian dahulu. Maka mereka tidak mau, maka kemudian sang raja ini memerintahkan kepada pasukannya yang lain lagi agar membuat parit yang besar dan sangat panjang. Ya, membuat parit yang besar dan sangat panjang. Maka disebut dengan ashabul ukhdud. Ya. Nah, kemudian parit ini dipenuhi dengan kayu bakar. Ya, setelah dibikin lubang yang sebegitu besar dan panjang, maka kemudian ditaruhlah kayu bakar di sana dan mulai dinyalakan. Ya, mulai dinyalakan. Maka satu persatu diinterogasi agar kembali kepada agama nenek moyang. Maka mereka tidak mau. Dan satu persatu mereka pun dilempar ke atas tumpukan kayu bakar yang telah menyala-nyala. Ya, terus seperti itu. Sampailah kepada salah seorang ibu yang membawa bayinya. Ya, yang mungkin pernah saya ceritakan membawa bayinya dan ketika sang ibu ini tidak tega melihat bayinya hendak dibakar, maka sang ibu ini hendak mengatakan, "Baik, saya akan kembali kepada agamamu wahai sang raja." Namun bayi ini mengatakan, "Jangan wahai bunda, janganlah kembali kepada agama kekufuran. Biarlah mereka membunuh kita. Inilah kurang lebih kisah Ashabul uhud Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutila Ashabul uhud ya binasalah. Binasalah Ashabul uhud yaitu para bala tentara yang mereka duduk santai di samping parit yang telah dipenuhi dengan kayu bakar dan dinyalakan dan sambil melempar kaum mukminin, kaum muslimin satu demi satu ke sana tanpa merasa sedikit pun bersalah. Jadi yang namanya genosida itu bukan hanya terjadi di waktu dewasa ini saja. Bukan hanya terjadi di Palestina Ketika orang-orang Yahudi dahulu awalnya mereka minta mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Palestina ya untuk tinggal di Israel dengan ibu kotanya di Tel Aviv untuk hidup berdampingan dalam keadaan saling menghormati. Namun ada banjir besar-besaran orang Yahudi dari luar menuju ke Israel karena mereka menganggap Israel itu adalah tempat yang sangat mulia bagi mereka. Maka kemudian berbondong-bondong orang-orang Yahudi datang ke sana. Ketika kemudian mereka sudah kuat, nah mulailah orang-orang Yahudi ini melakukan genosida kaum muslimin yang ada di daerah-daerah dekat Tel Aviv. Melakukan pembasmian terhadap kaum muslimin. Dan atau genosida bukan hanya terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada di Bosnia tahun 1992 yang lalu sampai 1995 yang ratusan ribu kaum muslimin dibunuh dengan cara yang sangat masif dan sangat terorganisir oleh orang-orang Kristen Ortodok dan oleh orang-orang Buddha. Ya, karena memang di daerah Serbia itu ada macam-macam agama juga. Ya, ada tempat ibadah untuk orang Kristen, untuk orang Yahudi, untuk orang Buddha dan juga untuk orang Islam. Ketika itu kaum muslimin melakukan tasamuh toleransi yang kelewat batas. Sama dengan yang dilakukan di Indonesia ataupun mirip-mirip lah yang dilakukan di Indonesia. Dan sama yang menjadi pelopornya adalah orang-orang sekuler dan orang-orang orientalis. Orang-orang yang mengatakan ya semua agama itu sama lah Kita tidak usah saling mencaci maki terhadap agama yang lain Tidak usah kita menyalahkan agama yang lain Semua agama itu sama kok Mana ada agama yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk berzina Mana ada agama yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mencuri Tidak ada semua agama itu sama kata orang-orang sekuler ini Nah sehingga di Bosnia ketika itu yang kaum muslimin mencapai 47 persennya, ya 47 ataupun 47 setengah persennya dari penduduk yang ada, maka mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen Ortodok dan yang lainnya dengan sangat mesra. Bentuk kemesraan ini diwujudkan saling melakukan ibadah bersama, ya layaknya ibadah yang ditawarkan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah zaman dahulu. Ketika kaum muslimin sedang berhari raya, maka orang mereka pun ikut berhari raya. Nah, ketika mereka berhari raya, kaum muslimin pun ikut hari raya mereka. Nah, cuman yang beda, orang muslim itu rata-rata adalah orang yang memiliki hati yang lebih baik. Sedangkan mereka ternyata pada saat kumpul demi kumpul demi kumpul ini mereka mengidentifikasi mana mana yang muslim, mana yang tidak ya setelah mereka memiliki data yang akurat, data yang tepat sampailah kepada satu waktu ya dilakukanlah genosida. Dan bahkan pernah e, dikumpulkan di satu tempat yang dijaga oleh tentara PBB yang jumlahnya hanya 100. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 400, tapi ternyata hanya sekitar 100 dan itu adalah tentara dari Belanda. Dan tentara dari Belanda ini dipaksa oleh Serbia untuk pergi yang mereka melindungi kaum muslimin ketika itu sekitar 5000 orang. Nah, setelah mereka pergi maka kaum muslimin kemudian dimasukkan ke satu tempat dan diberontong dengan senjata dan habislah kaum muslimin. Atau genosida yang dilakukan oleh Basar Fasad yang ada di Suriah. Dan yang paling baru adalah yang menimpa saudara kita di Myanmar yaitu saudara kita kaum muslimin Rohingya. Ini pun juga demikian genosida yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, ini ternyata sudah ada pendahulunya siapa? Pendahulunya adalah Ashabul Ukhdud. Yang mereka membakar kaum muslimin dengan kayu bakar yang ditumpuk di parit. Idhum alaihi qu'ud di mana mereka duduk-duduk di sampingnya tanpa sedikit pun merasa kasihan tanpa sedikit pun merasa berdosa melemparkan kaum muslimin satu demi satu ke atas tumpukan kayu bakar ya dan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud dan mereka semuanya mengetahui apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin pembantaian yang mereka lakukan Genosida yang mereka lakukan semuanya mereka mengetahui. Dan apa sebabnya sehingga kaum muslimin, kaum mukminin ketika itu dibunuh oleh mereka? Sebabnya adalah sama dengan sebab yang ada di Rohingya. Semata-mata karena keislamannya. Semata-mata karena keimanannya. Jadi terkalahkannya kaum mukminin dikuasainya kaum muslimin, kaum mukminin oleh orang-orang kafir itu minimal ada dua sebab. Sebab yang pertama murni karena keimanan yang mereka miliki. Hal ini sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka tidak bersalah. Namun terus-menerus disiksa oleh Allah, eh, disiksa oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Dan sebab yang kedua adalah jauhnya kaum muslimin dari mengamalkan ajaran agamanya. Dan ini contohnya sebagaimana yang terjadi di Bosnia tadi. Ya, yang terjadi di Bosnia tadi. Mereka eh, cerita salah seorang gadis yang pada saat terjadinya pembunuhan baru berumur 13 tahun dan dia selamat dari pembunuhan. Dia mengatakan hampir-hampir di Bosnia saat itu tidak kelihatan adanya seorang perempuan yang memakai kerudung. Mereka sudah hidup ala hidupnya orang bebas. Sangat sulit untuk dibedakan mana yang kafir, mana yang mukmin. Jadi kaum muslimin sudah meninggalkan agamanya dan ini persis sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Ida tabayatum bil ainah wa akhadtum al bakar wa raditum bil zara. Salat eh, wa taraktumul jihad sallallahu lakum dhullan la yanzu ahadun hatta tarji'u ila dinikum. Kalaulah kalian telah melakukan bisnis dengan cara ribawi, kalian terlalu ridho dengan ekor-ekor unta kalian. Kalian pun terlalu ridho dengan pertanian kalian dan kalian meninggalkan jihad, maka pasti Allah akan hinakan kalian. Allah akan hinakan kalian. Dan tidak ada tidak ada yang bisa mengangkat kehinaan ini kecuali kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis riwayat Abu Dawud dan seingat saya dihasankan atau bahkan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini sebab yang kedua. Namun sebab yang ada pada Ashabul Uhud mereka baru saja menyatakan keislamannya dan kata lain mereka belumlah kemudian melakukan perkara-perkara kekufuran belumlah melakukan perkara-perkara kesirikan dan yang lainnya baru saja mereka menyatakan keislamannya keimanannya kepada Robnya gulam maka kemudian dilakukanlah genosida oleh raja yang zalim tadi alasannya apa wahum wama naqamu minhum illa ayyuminu al azizil hamid. Tiadalah ashabul uhdud ini membinasakan, melakukan genosida terhadap manusia ketika itu kecuali alasannya bahwa manusia ketika itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dat yang maha aziz, dat yang maha hamid. Dat yang maha perkasa dan dat yang maha terpuji. Itulah alasan pokoknya kenapa mereka melakukan genosida. Mereka membinasakan kaum muslimin yang baru saja menyatakan pergantian agamanya dari agama kesirikan menuju kepada agama ketauhidan. Nah, ini satu hal yang akan senantiasa menjadikan kaum muslimin yang hidup di belakangnya kemudian mengambil pelajaran ya mengambil pelajaran bahwa yang namanya ujian itu pasti akan ada boleh jadi ujian datang dalam rangka untuk mengingatkan kita atas kesalahan-kesalahan kita sebagaimana firman Allah Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat Aidin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Yang itu semuanya tidak lain karena disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan mengingatkan manusia dengan berbagai macam kerusakan dengan berbagai macam musibah tadi la'allahum yarjiun agar mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis Abu Daud tadi. Dan di antara maksud yang lain, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang besar semacam itu dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kaum muslimin yang mendapatkan musibah. Dan dalam rangka saudara-saudara muslim yang lainnya kemudian ingat kembali akan hak-hak saudara yang lain. Kalaulah tidak terjadi musibah sebagaimana yang terjadi di Rohingya barangkali kita lupa kalau kita punya saudara di Rohingya, di Myanmar yang rata-rata mereka adalah beragama kesirikan. Mereka adalah orang-orang Buddha yang katanya agama Buddha itu agama yang anti pembunuhan namun kenyataannya mereka melakukan genosida terhadap kaum muslimin. Kita punya saudara di sana ternyata. Mereka yang telah hidup beratus tahun di sana tiba-tiba hak-hak mereka diambil oleh negara. Hak-hak mereka dirampas oleh negara. Dan negara mendapatkan fatwa dari pimpinan agama Buddha yang ada di sana. Kalaulah tidak ada semacam itu, maka polisi di kaum muslimin akan semakin lalai dari melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika terjadi semacam ini pun alhamdulillah kaum muslimin yang lain bisa melakukan sumbangannya kepada mereka eh, sebagaimana yang juga dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Yogyakarta dengan misalnya eh, Yayasan Peduli Muslim yang telah membuat shelter di Aceh, menampung pengungsi Rohingya, memberikan sumbangannya dan seterusnya. Demikian juga ketika di Suriah ada genosida terhadap kaum muslimin juga alhamdulillah Peduli Muslim ya, baru saja memberangkatkan dua relawannya ke sana dengan membawa ya sejumlah uang 1 miliar 80 sekian juta rupiah yang itu merupakan donasi dari saudara-saudara kita yang lain. Ini kesempatan bagi saudara muslim untuk melakukan hal yang terbaik yaitu membantu saudaranya. Maka ala kulli hal musibah apapun yang terjadi hendaklah kita jangan kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebisa mungkin kita katakan alhamdulillah ala kulli halin sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seandainya kita pun mendapatkan musibah, maka inilah yang sepantasnya kita ucapkan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya terhadap seluruh keadaannya. Apapun keadaannya maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita mendapatkan kenikmatan, maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihah. Ya, hadisnya hadis yang derajatnya adalah hasan. Nah, dengan adanya musibah ini pun akan semakin tampak siapa di antara mereka yang bersabar dan siapa di antara mereka yang kemudian tidak bersabar dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Maka akan semakin besarlah pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berbuat sabar. Yang mana Allah telah berfirman Inna ma yuafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. <clears throat> Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> akan memberikan balasan menyempurnakan pahalanya kepada orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas ya dengan tanpa batas. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan Siapakah yang diimani oleh orang-orang yang beriman Dat yang maha perkasa Dat yang maha terpuji Yang pantas untuk dipuji dalam segala halnya Karena hakikatnya apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Itu adalah baik Ya di sisi Allah Dan tidak baik terkadang itu hanya di sisi makhluknya Namun Allah mentakdirkannya adalah Itu merupakan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Yang di sana tentulah banyak sekali Hikmah yang terkandung di dalamnya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Dialah zat yang memiliki dengan sempurna. Ya dialah zat yang memiliki dengan sempurna apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sedangkan kita manusia itu hanya memiliki dengan kepemilikan yang nisbi yang kita tidak bisa berbuat semena-mena dengan apa yang kita miliki berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Kita misalnya Allah berikan rumah yang hebat, rumah yang besar. Kenapa kita dikatakan tidak memiliki dengan sempurna? Kita tidak boleh kemudian misalnya membakar rumah kita tanpa adanya sebab. Yang berarti kita idha'atul mal, menyanyiakan harta dan menyanyiakan harta adalah satu hal yang dinista di dalam agama. Ataupun kita memiliki mobil dan kemudian mobil kita lang kita masukkan ke jurang tanpa adanya sebab, tidak boleh. Kenapa? Meskipun kita katakan itu kan harta-harta saya sendiri, ingat harta kita adalah harta yang nisbi. Yang pemilik sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah kita senantiasa kembalikan kepada sang pemilik hakiki yaitu Allah Azza wa Jalla. Wallahu ala kulli syai'in syahid dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ayat yang terakhir pada sore hari ini yang akan kita baca adalah Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang fatanu yang memfitnah ini maknanya diantaranya adalah ay asduhum antinihim menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya menghalang-halangi manusia dari melakukan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka bisa disebut dengan fatanu atau fatanu juga bisa dimaknai sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan di muka yaitu mereka melakukan genosida, melakukan pembantaian, melakukan eh, perbuatan-perbuatan uh, yang langsung mendatangkan kematian. Ini juga bisa dimaknai ataupun ini merupakan satu di antara makna fatanu. Maka ala kulli hal kata beliau Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah taala, apapun maknanya, Selama itu tidaklah saling kontradiksi, tidaklah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka yang paling tepat adalah kita menggunakan makna-makna tersebut. Ya, menggunakan makna-makna tersebut. Ya, sebagaimana yang sekarang diperdebatkan uh, oleh para pembela, pembela Ahok Dengan mengatakan bahwa aulia ataupun wali itu maknanya kan bukan hanya pemimpin. Oke. Okay. Ya. Aulia itu bisa bermakna teman. Nah, lebih-lebih lagi kalau makna teman saja tidak boleh ini sebetulnya namun mereka ingin menampakkan kebodohannya kalau uh, yang mereka tidak tahu bahasanya mereka adalah bodoh. Andekan ya kita tidak boleh mengambil seorang kafir itu menjadi teman saja tidak boleh apalagi menjadikannya sebagai pemimpin. Tapi ya dasar Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan mana yang benar itu adalah benar dan mana yang salah itu adalah salah, maka ini pun kemudian maunya diterjemahkan dengan tafsiran-tafsiran yang bisa membebaskan dirinya. Artinya mereka ingin mengatakan ini kan maksudnya jangan mengambil teman tapi silahkan ambil sebagai pemimpin tidak apa-apa. Ini kebodohan dalam uh, kaidah fikih ya, eh, ataupun dalam memahami nas ya, apa dalam memahami nas itu ada dengan cara yang disebut dengan mafhum mukhalafah dan ada yang disebut dengan mafhum aulawi. Apa itu mafhum mukhalafah? Contohnya ketika Rasulullah berkata, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Peran siapa yang Allah kehendaki menjadi hamba yang baik, maka Allah akan pahamkan dirinya masalah agama. Maka kebalikannya, orang yang tidak diberikan ilmu agama, dia akan menjadi orang yang tidak baik. Apa yang disebut dengan awlawi Seperti kasus ini. Kalau mengambil teman saja tidak boleh, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin. Apalagi menjadikannya sebagai pemimpin. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Maka makna-makna yang tadi ada tidaklah saling bertentangan dan bisa dijadikan sebagai uh, sandaran semuanya. Ya bisa bermakna mereka menghalang-halangi dari jalan Allah dengan berbagai macam cara ya dengan kata-kata, dengan tulisan uh, dan yang semacamnya ataupun dengan fisik. Maka itu semuanya masuk ke dalam makna fatanu kata Syaikh Ibnu Saimin rahimahullahu taala. Maka mereka orang-orang yang mereka senantiasa menghalangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, melakukan permusuhan terhadap kaum muslimin, kaum mukminin dan mereka tidaklah bertaubat, maka sungguh mereka berhak untuk mendapatkan <clears throat> adab berupa neraka jahannam dan mereka akan mendapatkan hukuman berupa al-harik. Ya. Mereka pun akan mendapatkan sama hukuman sebagaimana ketika mereka membakar kaum muslimin, mereka pun juga akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ada pelajaran yang sangat berharga, ya, ada pelajaran yang sangat berharga. Apa itu? Itu bahasanya sebagai sebagaimana dari Rasulullah SAW At-taibu min dambik kama dambalahu Ya seorang yang bertaubat dari satu dosa Maka seakan-akan dirinya tidak memiliki dosa Ya seakan-akan dirinya tidak memiliki dosa Maka Allahu Akbar Meskipun mereka telah melakukan genosida terhadap kaum minin. Namun seandainya mereka bertaubat, Allah Subhanahu wa taala masih membentangkan masih membentangkan kedua tangannya untuk menerima taubatnya. Dan bahkan dalam beberapa hadis bisa dilihat di dalam kitab Riyadus Salim bab taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih senang untuk menerima taubat hambanya melebihi senangnya orang yang tersesat di padang pasir dengan membawa kendaraan bersama sepenuh eh, apa namanya kendaraan dengan bekalnya penuh ada di kendaraan tersebut kemudian kendaraan dengan semua bawaannya tadi hilang dan setelah hilang dia pun berputus asa dan tiba-tiba kendaraan tadi itu datang kembali sampai-sampai karena saking senengnya kata Rasulullah orang tadi mengatakan Alhamdulillah Anta abdi wa ana rabbuk Engkau adalah hambaku Dan aku adalah Rabbmu Saking senengnya Dan ini kalimat kekufuran Namun karena dilakukan Ataupun diucapkan Dan tidak diniatkan untuk melakukan kekufuran Karena saking senengnya Maka dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun sampai dibalik ya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Ya min syiddatil farah kata Rasulullah karena sangat bahagianya. Nah kata Rasulullah Allah subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih bangga ketimbang seseorang yang <clears throat> berada di padang pasir kehilangan hewan beserta muatannya dan kemudian kembali tiba-tiba kembali lagi di hadapannya setelah berputus asa. Namun kata beliau bahasanya taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas ya. Kita bertobat kepada Allah ikhlas bukan semata-mata untuk pencitraan ya kalau bahasa kita sekarang dalam rangka untuk mencari dukungan mencari muka gitu ya maka dilakukanlah pencitraan, pura-pura bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pura-pura minta maaf misalnya. Namun apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah keduniaan. Ya iya dan billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah katakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya maka akan kami berikan kepada mereka ya atas apa yang mereka lakukan di dalamnya dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun akan Allah berikan ulaikal ladzina ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar namun ingat orang yang di dalam melakukan berbagai macam aktivitasnya tidak ikhlas karena Allah ya aktivitas ibadahnya bukan karena Allah ingat mereka tidaklah akan mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka Jahannam. Iya dan bila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persyaratan yang kedua, taubat dikatakan sebagai taubatan nasuha manakala diiringi dengan penyesalan. Ya diiringi dengan penyesalan dia betul-betul menyesal. Bahasanya dia mengakui, menyadari apa yang telah dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Maka dia pun bersedih, kenapa saya mesti melakukan hal ini? Yang ketiga, Hendaklah kemudian ketika seseorang bertaubat dengan taubat dan nasuha maka dia memisahkan dirinya melepaskan dirinya barok dari perbuatan yang telah dia lakukan. Maka jangan kemudian ah nanti kalau ada kesempatan saya sekarang tobat tapi nanti kalau ada kesempatan tak ulang lagi. Tidak boleh seperti itu. Harus berkomitmen <clears throat> ya berkomitmen untuk tidak sampai mengulanginya kembali. Maka para ulama mempersyaratkan mempersyaratkan berkomitmen untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulanginya. Karena pernah dalam hadis di Riyadhus Shalihin juga ada salah seorang hamba yang dia bertobat dan taubat dan nasuha. tobatnya sampai nangis-nangis. Namun satu satu ketika e, terpleset lagi, bertobat lagi dan diterima oleh Allah. Dia pun kemudian satu ketika terpleset lagi dan dia bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia betul-betul menyesal. Namun ya sebagai manusia kadang kepleset lagi dan Allah pun mengampuninya. Yang keempat, ya, tadi ini afan ini sudah yang keempat ya. Yang ketiga melepaskan diri, memisahkan diri dari ya, perbuatan kesalahannya sebagaimana kisah taubatnya seorang pembunuh 100 nyawa yang dia kemudian meninggalkan tempat kemaksiatannya dan berpindah ke tempat yang lain. Nah, yang keempat adalah tadi berazam bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan yang kelima adalah taubat itu dilakukan pada waktu-waktu diterimanya taubat ya, pada waktu-waktu diterimanya taubat. Kapan diterimanya taubat? Yaitu ketika kematian itu belumlah datang kepada dirinya. Ketika seseorang belumlah sakaratul maut ya, karena Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba hatta yughar gitu. Kecuali kalau sudah apa namanya sakaratul maut. Allah berfirman wa yasati taubatul lil ladina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an. Ya An-Nisa ayat ke-18. Dan yang namanya taubat itu bukanlah sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan berbagai macam kesalahan. Nah, sampai ketika kematian itu sudah datang, baru dia mengatakan saya sekarang mau bertobat. Maka tobat yang semacam ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israel. Ya aku beriman bahasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali zat yang juga diimani oleh Bani Israel. Namun dia berimannya sudah mendekati kematian. Dan yang kedua, bertaubat sebelum datangnya hari kiamat. Ya, sebelum e, matahari terbit dari arah baratnya ya Rasul katakan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba kecuali kalau matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Itu terbit dari arah barat maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imanihi khair fi imaniha khairan maka keimanan seseorang itu tidak tidaklah akan bermanfaat bagi jiwanya yang sebelumnya tidak pernah beriman ya sebelumnya tidak pernah beriman ataupun sebelumnya dengan keimanan yang dia nyatakan itu tidak pernah melakukan kebaikan. Ya ini sebenarnya maknanya juga hampir sama dengan yang tadi. Itu ketika dan ini pernah terjadi pada diri Fir'aun laknatullah alaih. Ketika dia lihat sudah tidak mungkin lagi bisa menyelamatkan. Air sudah mulai menghimpit dirinya dan pasukannya. Maka inilah yang diucap oleh Firaun yaitu dia mengatakan aku beriman, ya. Ini tubtul an, ya, aku bertobat kepada Allah saat ini. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya tidaklah ber manfaat. Ya demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi uh, antum sekalian baik yang ada di Masjid Pokong Raya ataupun saudaraku yang ada di manapun mereka berada, para pendengar setia Radio Muslim. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin.